rahimahullah taala munasabatul ayah bab kesesuaian ayat untuk bab ini anna fiha butlan al-istighatsati bi ghairillah bahasanya di dalam ayat tersebut ya adanya uh, batilnya istighatsah kepada selain Allah batilnya istighatsah kepada selain Allah لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء karena ya selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doa atau istighatsah orang yang tertimpa kesulitan wa yakshifus su'a an-nazila dan dia tidak bisa menghilangkan kejelekan an-nazila yang turun atau yang menimpa wa yuhyi wa yumitu siwa dan tidak bisa menghidupkan ya dan tidak bisa mematikan siwa selain Allah Subhanahu wa taala baik Kemudian mayusafidu minal ayah yang pertama butlanul istiwatsa bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya istighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah minta bantuan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Kalau dalam perkara yang mampu, tidak mengapa, silahkan ya minta bantuan kepada makhluk yang dia sanggup untuk memenuhinya. Kemudian yang kedua annal musyrikin makrunun uh, eh, muqirun, makrunun. Makrun juga bisa. Cuma kalau di sini kan konteksnya bukan makrunun tapi mukirun ya mukiruna bi tauhidir rububiyah walam yudkhilhum dzalika fil Islam bahasanya orang-orang musyrik itu mereka mukirun mengikrarkan meyakini tauhid rububiyah dan tidak memasukkan mereka hal itu ke dalam is Islam. Ya. Baik. Afan itu yang saklar yang atas jangan dimatikan, yang bawah matikan. Yang paling atas jangan. Yang nyala yang paling atas, yang bawah dimatikan. Matikan aja. Ya. Yang atas biarin. Dah. Masuk suaranya? Suaranya masuk? Ada? Masuk? Hah? Masuk nggak? Oh mati. <clears throat> Udah, udah, udah nyalakan yang atas. Nyala. Yang atas saja nyalakan. Yang paling atas nyala, yang yang lain matikan. <clears throat> Nah, eh, yang yang itu suaranya matikan, yang suara matikan. Dah, Yang paling atas hidupkan. Dah, Yang paling atas hidupkan, yang lain matikan. Dah. Baik, kemudian yang ketiga Al-istidlalu ala tuhidil ilahiyah bitauhidir rububiyah berdalil ya atas tauhid ilahiyah dengan tauhid rububiyah ya berdalil atas tauhid ilahiyah dengan tauhid rububiyah artinya gini kalau kalian mengikrarkan tauhid rububiyah meyakini Allah pencipta pengatur alam semesta maka dialah yang harus diibadahi ya dialah Allah yang harus di diibadahi ini maksudnya kemudian yang keempat al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu al-ihtijaj membantah kepada terhadap orang-orang musyrik dengan perkara yang mereka ikrarkan membantah orang-orang musyrik dengan perkara yang mereka ikrarkan, mereka yakini. Alama jahaduh terhadap terhadap perkara yang mereka ingkari. Yang mereka ingkari apa? Orang-orang musyrik, tauhid, uluhiyah. Ya. Kita bantah dengan tauhid rububiyah. Kenapa kalian menetapkan tauhid rububiyah? Allah pencipta pengatur tapi kalian mengingkari tauhid uluhiyah. Ya. Kenapa kalian ibadah minta-minta ke kuburan padahal keyakinan kalian yang bisa memberikan rezeki adalah Allah taala. Ya. Baik. Selesai dari penjelasan ayat ya, beberapa faedah dari ayat, kita masuk dalil berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa rawat Tabrani bi isnadih annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'minin faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله dan Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang munafik yang menyakiti orang-orang beriman, ya, yang mengganggu orang-orang beriman. Maka sebagian mereka berkata, ya, sebagian para sahabat berkata, "Qumu bina." Berdirilah <coughs> bersama kami Ayo ikut sama kami. Nastagitsu bi Rasulillah. Kita beristighosah. minta bayar eh, beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Ya, dari orang munafik ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innahu la yustaghatu bi." Sesungguhnya tidak di, di tidak diistighosahi aku Artinya aku tidak dimintai istighosah Dan hanyalah yang dimintai istighosah adalah Allah ya Dan hanyalah yang dimintai istighosah Billah hanya kepada Allah Baik الطبراني هو الحافظ الإمام قال الشيخ الطبراني هو الحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة Tabrani beliau adalah al-hafid al-imam hafalannya banyak ya kuat dan beliau seorang imam namanya Sulaiman bin Ahmad pemilik tiga kamus besar ya pemilik tiga kamus besar. Baik. Karena tidak ingat kamusnya ya. Nanti ditanyakan ke Ustaz Ahmad tiga kamus Imam al tabrani Ya. Kemudian bisnadihi. Baca harfi ila ubadata terus terus baik <clears throat> Misna di sini maksudnya dengan sanadnya, sanadnya sampai kepada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dan yang dimaksud orang munafik yang mengganggu orang beriman adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafiqin, dedengkot orang-orang munafik, ya. Pemimpinnya munafik oh, Abdullah bin Ubay bin bin Salul. Kemudian anwan nifaq huna makna dari nifaq adalah izharul Islam, menampakkan keislaman dan menyembunyikan ke kafiran Ini munafik. Baik, oleh karena itu orang munafik ini dijelaskan di awal surat Al-Baqarah lebih banyak daripada orang ka kafir. Ya, karena lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada orang-orang ka kafir. Kemudian badah ikra Ahmad as ظهرها <clears throat> Baik. Nastaghiitsu bi Rasulillah aina tulubu minhu. Maksudnya di sini kita minta dari Nabi kafa hadzal munafik. Ya. Kafa pemberhentian atau eh, menahannya dari orang munafik ini ya menghentikan dari munafik ini anil azza dari gangguan baik jadi kalimatnya pakai istighosah ya supaya nabi menghentikan apa gangguan orang munafik ini kemudian innahu la yustaghotsu kalimat ini kariha sallallahu alaihi wasallam ayastamal hadzal lafdh beliau membenci ya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci menggunakan lafaz ini. Lafaz is istighosah. Karena perkara-perkara yang sangat sulit, perkara-perkara berat, ya, kesulitan-kesulitan yang berat itu hanya Allah yang bisa menghilangkan. Oleh karena itu Nabi membenci penggunaan lafaz ini fi haqi pada haknya ta'adduban Allah dalam rangka beradab ya sebagai bentuk adab bersama Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bentuk adab bersama Allah atau kepada Allah taala kemudian selanjutnya Iqra nabil sinfun minal hmm بعض الصحابة Ya, cukup. Mana global untuk hadis ini? Jadi lama koil Islam ketika Islam kuat ya. Islam sudah jaya. Karena hunaka sinfun minal kuffar nyatalah di sana ada sekelompok orang-orang kafir ya orang-orang kafir yang mereka ra'au dukhula sekelompok orang kafir memandang untuk masuk fil Islam ke dalam is Islam zahiran secara lahir saja ya zahiran secara lahir saja secara ucapan saja masuk Islam wal baqu 'alal kufri batinan dan mereka tetap di atas kekufuran secara batin. Lahirnya Islam tapi batinnya ka kafir. Ini. Kenapa? Karena Islam jaya. Karena Islam sudah kuat. Akhirnya seperti itu. Islamnya Islam zahir saja. Padahal dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Summu bil munafiqin mereka dinamakan orang muna, munafik. Wa kana yasuru minhum minal aqwal wal af'al dan nyatalah muncul dari mereka apa? perkataan dan perbuatan mayudhayiqul muslimin yang menyempitkan ya orang-orang Islam membuat sesak dada perkataannya perbuatan itu membuat sesak dada orang-orang ber orang-orang is Islam. Baik. Wa min dzalika ma hasala min dan dari hal itu apa yang terjadi dari lelaki ini? Siapa? Abdullah bin bin Ubay bin Salul. Hatta talaba ba'du sahabat sehingga ya sampai sebagian sahabat meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kafahu wa zajarahu kafahu meminta agar menghentikannya dan mengingatkannya. Baik, dan mengingatkannya. Ba'da wildan ikra wan nabiyyu dari Usadan li zari'ati Baik <clears throat> Dan Nabi SAW mampu untuk hal itu Ya Mampu Menghentikan keburukan, kejelekan Orang-orang munafik Ya Tinggal dikirim saja Pasukan kaum muslimin Untuk menahan Ya untuk memenjarakan orang-orang munafik yang berbuat onar ya. Lakin nama kanati sigoh alati tuqaddimu biha. Akan tetapi ketika sigohnya bentuk kalimatnya ya yang mereka eh, kedepankan biha kalimat tersebut sigoh tersebut ilahi kepada Nabi ya karena bentuk kalimatnya teks kalimatnya yang dihadapkan kepada Nabi fiha padanya Isa atau adabin ma Allah adanya apa jelek adab kepada Allah Taala karena bentuk kalimatnya itu apa terdapat kejelekan adab bersama Allah Taala mayan bagian tukol yang tidak seharusnya untuk dikatakan tidak seharusnya untuk di, dikatakan kepada makhluk kepada nabi karuhal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingkarinya. Ya, mengingkari mengingkari kalimat tersebut ta'liman lis sahabah sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat wasad dan lidari'ati syirki dan sebagai bentuk menutup celah kesyirikan ya dan himayat ini tauhid dan sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid Baik. Jadi kalimatnya tidak tepat. Maka diingkari oleh na Nabi, ya. Bukan berarti Nabi tidak mampu, tapi kalimat yang salah. Maka dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hikra Alhamdulillah Nafi ya. Kemudian kesesuaian hadis untuk bab ini inna fihi bahwasanya di dalam hadis tersebut inkaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighatsata bighirillah. Pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istighatsah kepada selain selain Allah. Ya. Pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istighatsah kepada selain Allah. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil yang pertama annahu la yustaghatsu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak dimintai istighosah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau min babi aula dan selain beliau itu lebih layak lagi untuk tidak beristighosah kepada kepadanya ya selain beliau min babi aula lebih pantas lagi untuk tidak dimintai istighosah badah roh mufdiyati diatik. terus baik <clears throat> faedah yang kedua ila alirsyad bimbingan ila husnil lafzi untuk ya baiknya pelafadan adanya bimbingan kepada apa baiknya lafad dan penjagaan terhadap tauhid. Jadi dalam penggunaan lafaz pun harus dijaga. Harus tahu ilmunya ya supaya supaya tidak salah. Ketiga, sadu turqil mufdiah. Menutup jalan-jalan yang menyampaikan yang menjerumuskan kepada kesyirikan menutup jalan-jalan yang menjerumuskan kepada kesyirikan yang keempat, masyru'atus sabri. Disyariatkannya bersabar alal adzafillah di atas gangguan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Disyaratkannya sabar ketika menghadapi gangguan-gangguan fillah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima zamun nifaq, tercelanya kemunafikan sebagaimana dalam ayat apa? Gimana ayatnya? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Di kerak neraka yang paling dalam. Yang kesembilan keenam tahrimu aziyatil mu'minin li'anna min fi'lil munafiqin. Haramnya meyakiti mengganggu orang-orang ber, beriman, ya baik dengan perkataan atau perbuatan, baik mengganggu badannya, jiwanya ataupun hartanya. Ini haram. Karena itu termasuk perbuatan orang-orang munafik, ya. Perbuatan orang-orang munafik. Baik, alhamdulillah selesai dari bab apa? Al-Istighatsah bi ghairillah min syirki ay au yad'a ghairahu. Nah. Insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya pertemuan mendatang. Semoga dipahami dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita agar menjadi hamba-hambanya yang muwahhidin.